Ini penting kalau aturakan karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata roka ala dzuriha napa minta. batin. Mulane suket. Niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nak darani suket apa rumput. Suket mbek sapi ku larang Lara bodoh. gue ora tau jadi ilmuwan. Suket mbek sapi ini regane bodoh. Sampai anak duwe sapi. gue rata-rata didol umur pinten tahun? kali tahun kan. Pinten regane anak sapi rega rong tahun. Mulai cilik nganti rong tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten pitung juta? Pinten? Rolas juta. Sekarang misalnya sapi itu satu hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? buatan suket misalnya coba yang dek suket Sak pintal. Pinten? Pinten kilo, pinten kilo kira-kira mangani suket pirang kilo? Saya kira rong puluh ewu ping sak ratus, 600. 600 peng setahun. Pinten? 72, 7 juta 200. Ping rong tahun. Ah, bodoh kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure rong tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kan ati tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa hatau wa Faham ya? An nal ma asobab summa syaqa kenal ardo fa'am basna fiha habba wa inabaw wa qutba wa zaitunau wa nakhla wa iqo hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab itu kok bintu murah karuan, suket mbak sapi regane. Waduh. Jenengan joguyon lho Gus, guyon mbama aku Jadi mikirku luwe suwe bangku kowe. Sapi rong tahun regane biro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Nah, artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok etung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras e kok. <laughs> Mustafa didol ora payu. <laughs> Itu kan Paham ya? Pemenang saya kisi atim piatu, paham ya? <laughs> Iku si atim, malah ranong yang dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. ana Quran sing mbok lo jenenge Quran tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong di ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok suket tok, lah nek sak banyune sak ngombene Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku keliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bisa rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing dua bus ya rugi mereka orang numpak. Wong sing ranu numpak itu anggap aja swida. jatah uang numpak bus swida. Lah sing ranu numpak swidak itu sing ranu numpak bus itu ya tetap marung. Mulane cara pangeran tepono transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Pengen ada sekali kali lu kok rasa penumpang semua aku melaku. Selesai kan? Nah, tapi ada ada pertanyaan, tapi kan gak tau duit lah. Dia nanya salah, nak kepengen tau duit, nih orang sekali-kali dah, Gak payu, sanggup ya melaku melaku Jakarta wah, Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, <laughs> di PHK cara majikan, nak pangeran soalnya nyiap no pekerjaan sing luwih apik. Tetap songkor rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. songkor rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sito untuk rahmat sito, Meleset ke rahmat sito untuk rahmat sito. Misalnya kene ngoma seneng awar bucu kelon seneng. Lagi rasa seneng tinggal bucu dolan yang konco ngaji seneng. Lali bucu ketemu apa konco bosan konco mulai ketemu bucu seneng pengen mangan seweneng. Tapi nak wayahe ngising mangan yo enak. Hasil ngising seweneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengen mangan meneh. Bareng warak turu. Dlegeken wis ngono tangi seger awak seweneng. Enak. Lha disebut bismika Allahumma ahya bismika amu. Alhamdulillah alladzi atamani wasakoni wa ja'alani minal muslimin. Engko bareng ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza jadi ninggal no alhamdulillah aku gak iso. Alhamdulillah yurabil ya alamin. Mulane ketika kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak ngebaki timbangan antara langit bumi. Tapi sing asing lafadzno kula. Wah, <laughs> perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. <laughs> Ora ana barokah dhewe. <laughs> Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran awis ngene iku disebut balhua ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Bakas suket baik sapi regane. Iku nak mbok hitung 20000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli ini kira usah dol sapi, ya semua ngumpul lo suket rong tahun terus buat dol, itu itu regane yo. Wow, 14 juta. Gitu. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bendina ngarit wae adol suket. Engko nilaine padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariku nafi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetap halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. <laughs> Dadi ra iso. Tapi aja terus nyolong. <laughs> Engko nek ana suket gajah ditandur. <laughs> Senengane kok pikirane tuh sampe napa? Nyolong. Ora wong aku lama kok mbok anggap ngalalo napa nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air uga sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus di digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya di umbi sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Bah? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? anggap. Gue ilmu anak biyen tuh anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho kan semu, lho kan sumur pinter-pinteran jeruk tambah jeruk kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah uang kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosok. Ya ora ya kok kowe cergasap terus, sampeyan kowe cergasap terus. Lihat kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah, itu sirine hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo ya bikodril hajat, ya bikodril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung saya ngedol bupati, kalau yakin PU buat sah. Kalau termasuk orang yang menentang, kalau oh, sering ditakut, Gus nak no gunung mata air didol bupati tertigo pabrik mineral tertentu, PS atau orang, ora? Ya, Nek aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo no. Lha hukume pangeran buat tantang hukumnya kiai yo ya, menurut bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia ini bayar pajak terus terus, ya tapi jorong persen setengah, nak pajaknya persen saham. Ya, pinten? persen.